selain Taurat dari kitab-kitab Allah dengan penjelasan dengan menggunakan bahasa Arab dan yang lainnya. Eh? Maknanya boleh seorang itu menafsirkan kitab dari kitab-kitab Allah, kitab yang munazzal min Allah Ta'ala, yang turunkan berupa Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, ditafsirkan dengan bahasa Arab atau dengan bahasa yang lainnya. Seperti dari bahasa Arab berupa Al-Quran menjadi di sana ada penerjemahan dengan bahasa Indonesia. bahasa Inggris, bahasa Melayu, bahasa Thailand, bahkan sampai bahasa Jepang. Hei, eh, perhatikan. Kenapa? Karena landasannya firman Allah Ta'ala Faktu bitawrati fataluha in kuntum sadiqin. Ayat ini Faktu bitawrat. Allah SWT memerintah nabinya supaya berkata kepada alul kitab Yahud supaya mereka mendatangkan Taurat. Dan Taurat adalah satu di antara kitab-kitab Allah. Fatluha maka bacalah wahai kalian Yahud. In kuntum sadiqin jika kalian merasa benar. Artinya kalian mengklaim apa yang mereka yang mereka kalian klaim yang kalian akui dengan dakwakan kalau memang benar coba dibaca. Kemudian hadis ini yang dibawa kita baca di sini dan juga tadi hadis yang terakhir ini sebagai penjelasan tentang Faktu bitaurati fatluha in kuntum sawatikin dari sisi sebab ayat ini diperintahkan oleh Rasulullah agar mereka membacanya. Wa qala Ibn Abbas ya, wa qala Imam Bukhari radhiyallahu anhu dari Rasul sab'ala wa khamsami'a wa wahid wa arba'in. وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان بن حرب أبو سفيان بن حرب أن هرقلا دعا ترجمانه tarjuman turjuman ini bisa dibaca seperti itu Thumma da'a kita bin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqara'ahu. Yani Hirqal memanggil dari kalangan yang ada di sekitar dia, dari orang-orang yang memiliki kemampuan dalam membaca bahasa Arab. Yang bisa menerjemahkan ke dalam bahasa dia, bahasa Hirqal. Kemudian setelah itu meminta supaya suratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaca oleh orang ini oleh tarjuman tadi. Juru bicaranya, juru bicaranya ini apa? Yang ahli bahasanya. Maka dibaca oleh dia. Tarjuman tadi membacanya Ahu. Isinya Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Abdillahi wa Rasuli. Ilahi Rakla. Ini suratnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Hirokl. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Abdullah wa Rasuli hambanya Allah dan utusannya Allah kepada Herakl. Lalu dibawakan ayat wa ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Ini ajakan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada penguasa ini supaya menerima dakwanya beliau berupa al-Islam. Ila kalimat sawa. Kalimat tauhid. Kalimat yang isinya untuk mengesahkan Allah Ta'ala. Tidak berkeyakinan Trinitas. Apa Trinitas? menyatunya tiga Tuhan. Hmm? Ya, nah, itu. Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu dan Tuhan Anak itu namanya tri Trinitas. Ini yang disuruh berhenti oleh Nabi kepada Herakl. Qala lana Bukhari Ta'ala حديث برقم سبل وخمسمائة اثنان واربعين سنة محمد بن بشار سنة عثمان بن عمر أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي السلمة عن أبي هريرة عنه أنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالإبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام Abu Hurairah anhu menuturkan dulu alul kitab membaca Taurat dengan bahasa ya dan mereka menafsirkan Taurat tadi dengan Arabia untuk kaum muslimin. Faqala Rasulullah SAW maka berkata Rasulullah SAW melihat kenyataan tersebut, melihat kenyataan yang ada. Apa yang dikatakan? Berupa tahdir, berupa kehati-hatian kaum muslimin diberikan usul berikan landasan oleh nabinya sallallahu salam berupa apa usul supaya berhati-hati la tusaddiqu ahlal kitab wa tukadzibuhum jangan kalian benarkan ahlul kitab jangan kalian percaya ahlul kitab dan jangan kalian dustakan mereka ini makna ihtiyat dan kehati-hatian untuk mensikapi apa yang dilakukan oleh Alkitab Kitab dalam upaya untuk membuat kacau, membuat talbis kepada kaum muslimin. Wa dan kata Rasulullah SAW kepada Alul Islam, Amkulu wa kulu amanna billahi wa ma'unzila. Kami beriman dengan Allah dan apa-apa yang diturunkan. Maknanya, ini usul yang paling kokoh. Kami beriman secara global terhadap semua kitab-kitab Allah. Adapun apa yang kau baca, wahai fulan dan fulan dari kalangan alul kitab, kami perlu mengambil kewaspadaan, perlu mengambil kehati-hatian. Kami nggak mendustakan dan kami juga nggak membenarkan. Kami nggak mendustakan juga kami nggak mendustakannya. Tapi kita beriman secara global tentang kitab Allah secara menyeluruh. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Ini yang sudah ma'ruf tentang Kitab Allah. Adapun apa yang kalian baca bisa jadi kalian tambahi, bisa jadi kalian kurangi, jadi kalian selewengkan. Ini yang kami nggak mau untuk membenarkan dan mendustakan. Inilah landasan yang harus dipegang oleh kaum muslimin khususnya ahlu sunnah dikala adanya perkara-perkara yang terkesan adanya subuhat untuk merancaukan pemikiran ahlu sunnah maka seorang harus memiliki kewaspadaan jangan gampang kemudian untuk mendengarkan kecuali memang punya kemampuan benar-benar teliti benar-benar jeli Sekecil perkara apapun bisa dibedakan antara yang hak dan yang batil. Sebagaimana hadis yang akan kita baca berikut ini. Hadis berakam sabalah wa khamsami'a wa salasa wa arba'in hadasana musaddad. Hadasana Ismail an Ayyub an Nafi'in an Ibn Umar ta'ala anhumah. Ano kala. Udian Nabi sallallahu alaihi wasallam bi wa imra'atin minal yahud. Kata Ibnu Umar radhiyallahu pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ditetangkan dengan suatu perkara yaitu terkait dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan dari kalangan Yahud. Al-Yahud, orang-orang Yahud. Kalau Yahudi, satu Yahudi. Dua orang ini laki-laki dan perempuan dari kalangan Yahud ini kot zinanya keduanya telah berbuat zina. Maka berkata Rasulullah Wasallam kepada Yahud, kepada mereka orang-orang Yahud yang datang di hari itu. Faqala lil Yahud, maka Rasulullah berkata kepada mereka orang-orang Yahud, "Ma tasnauna bihima?" Apa yang kalian perbuat? Apa yang kalian lakukan dengan dua orang yang berbuat zina ini? Apa hukum yang kalian ketahui di kitab kalian? Kalau mereka berkata, orang yang mengatakan, "Sahimu wujuhahuma wa nukhzihima." Tafsirkan oleh Syekh bin Bas, masalah sakhimu yakni apa? Taswidul wujuh. Wajahnya kita apa? Kita bikin kita hitam-hitami. Taswid, sawwada yusam taswid membikin apa? Hitam. Wa nukhzihima dan kami hinakan orang yang zina di kalangan kami. Wa nukhzihima Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'tu bitaurati fatluha in kuntum shadiqin. Coba bacalah kalian kitab kalian sendiri ini Taurat. Datangkan dan bacalah. Sehingga kalian merasa benar tentang hukumnya orang yang berbuat zina, wajahnya dihitami dan dihinakan. Wajahnya dihitami dan dihinakan. Sebab baca taurat yang kalian punya, datangkan dan baca. Benar enggak? Di situ memang ada hukum terhadap orang yang berbuat zina di kalangan kalian itu ditemi wajahnya dan dihinakan. Faja'u maka mereka pun mendatangkan Taurat. Faja'u mereka pun datangkan Taurat. Faqaulu mereka mereka berkata lirajulin mimman yardauna kepada seorang dari kalangan mereka yang mereka ridhoi. Artinya satu dari mereka ada orang yang diridhoi untuk dijadikan jubirnya, juru bicara dan membaca kitab Taurat. Mereka berkata, ya awar wahai awar. Namanya awar, bisa nama ini adalah bisa juga ini, nama aslinya bisa juga apa? Julukannya. Karena mana? Karena awar adalah apa? Cacat ma mata. Awar itu cacat mata sebelah. Buta sebelah namanya awar. Ekro, bacalah wahai awar. Fakorah, Lalu Akwar pun membaca, hatan taha ila maudin minha. Sehingga membaca sampai habis kepada suatu tempat dari Taurat tersebut, fawadu ayadahu alaihi. Artinya, ayat yang di situ ada ayat rajam ditutupi dengan tangannya. Fawada'ahu alaihi. Maka tangannya si Akwar tadi dibikin menutupi lafat yang di situ ada penegasan hukum rajam bagi orang yang zina dari kalangan Yahud. Rasulullah mengatakan, kalau irfa yadaka wa yawar, angkat sebab tanganmu." Coba angkat tanganmu. Ada apa di bawahnya? Farafa yadu fa idza fihi ayatul rajmi taluhu. Maka Amar pun mengangkat tangannya. Nah, ternyata dalam lembaran itu ada ayat rajam yang taluhu mana dohar do Zahirun atau tadharu. Laha yaluhu. Mananya apa? Zahara ya yadharu. Ya ini jelas gamblang apa yang tadi ditutupi adalah ayat rajam yang ada dalam At-Taurat. Jadi Rasulullah SAW tahu bahwasanya di dalam Taurat juga ada ayat rajam. Tapi karena mereka merasa nah, sok pinter membohongi orang, tapi disuruh datangkan, buktikan saja coba dibaca. Ada isinya apa dalam Tor itu? Apakah ada menghitami wajahnya orang yang berzina dan menghinakannya? Atau ada hukum yang asli dari Allah Ta'ala berupa rajam? Maka Awar mengatakan, Ya Muhammad, ya Muhammad, inna alaihi marajma. Sungguh, kata Awar kepada Rasulullah, Inna alaihi marajma." Bahwasanya kewajiban atas dua orang yang berbuat zina ini dari kalangan kami Kewajibannya adalah dirajam, jam. Yang harus dilewati dalam hukumnya adalah rajam. Walakin naha nataka tamuhu. Tafa'ala ya tafa'alu. Takatama ya tamu Akan tapi kami. Ya kan dari kalangan Yahud. Memang sepakat untuk menutup-nutupi hukum tersebut. Itulah Kelakuannya Yahud yang dikatakan mereka adalah tukang me mentahrif Alkitab, menyelewengkan. Dalam Tutul Qari wa Goyri dikatakan nukatim walakinna nukatimuhu. Kata ma yukatimu kami menutupinya. Bainana, di antara kami memang kami tutupi sengaja. Sehingga hukumnya jadi jadi beda. Jadi hukumnya dalam fakta yang terjadi bukan lagi direcam tapi cukup dihitamkan wajahnya sama dihinakan saja. Fa'amara bihima barujima maka Rasulullah memerintah. Dua orang ini memerintah orang lain agar dua orang ini dihukum dengan hukum rajam, yakni dilempari batu. Ya kan? Dilempari batu sampai menfaraituhu yujani'u alaiya al hijarat Maka aku melihat Ya, yujani artinya apa? Faraitu jani'u alaiha al-hijarata. Jadi berupaya untuk melindungi batu dari perempuan yang dirajam tadi. Syahid dari ayat di sini adalah kita diberikan oleh Rasulullah SAW bahkan ayat Al-Quran sebagai landasan untuk kita berpegang teguh dengan kitab yang asli dengan usul yang asli bukan usul buatan dari kitab yang masih asli bukan dari sekedar cerita orang cerita orang tadi dikatakan nusakhimu wujuhahuma wa nukhzihima Maka itu berarti kan usul munadhara, usul berdebat. Usul ada hujjah harus disepakati dulu landasannya. Landasannya masing-masing beda antara lawan dengan lawan beda landasannya kan nggak akan ketemu. Ditata dulu landasannya, ditata dulu kaidahnya. Sepakat enggak dengan kaidah ini? Sepakat enggak dengan ayat ini? Kalau sepakat jalan. Kalau nggak sepakat, kayaknya punya kaidah, kamu punya kaidah ya nggak ketemu. Seperti taruhlah kan, landasan kami alim bulan, lawannya kami alim yang bulan. gimana? Ya nggak ketemu, nggak ada gunanya, nggak ada penyelesaian. Jadi kalau usul debat, usul munadara, usul adu hujah kemudian masing-masing membawa seorang alim yang dijadikan hujah untuk menguatkan dirinya, ya nggak jadi, nggak ketemu. Jadi Patokannya dulu ditata, disepakati antara dua yang berlawanan baru berjalan di atas kaidah yang disepakati ataupun dalil yang disepakati. Apa itu? Ini harus. Maka di sini ditatangkan waktu bitaurati fataluha in kuntum sodikin Datangkan dulu ayat kamu. Nanti terjadi apa yang terjadi tengok dulu Ala dasarnya. Ternyata apa? tersebut ada ayat rajam. Enggak bisa ngelak. Tapi kalau ayat bikinannya Yahud sendiri kemudian ada Taurat yang lain sendiri yo, nggak ketemu masing-masing punya pegangan. Ada pegangan ayat yang eh, Taurat yang palsu, ada yang as, asli. Maka dengan demikianlah kita seorang muslim, seorang yang beriman, apalagi seorang yang mengklaim ahlu sunnah, kemudian mengklaim bahwasanya lagi bermanat dengan manhaj salafi, maka kita harus kembali kepada kaidah. Bagaimana manhaj salaf dalam menangani suatu permasalahan? Kita pula dan sunnahnya Rasulullah SAW. Nah, itu sudah, ayo jalan. Kaidah yang disepakati oleh, oleh ulama. Paparkan, jadikan patokan, jadikan pegangan. Baru jalan untuk mendiskusikan suatu permasalahan. Di situ ada tidak ketemu kalau enggak ya enggak ketemu masing-masing membawa alim yang diinginkan, satunya membawa alim yang diinginkan alim yang lain, ya ketemu. Apa itu? Maka dengan demikian kaidah bid'ah. Hadisnya apa? Mana amila amran la sa'alam la bawaratun. Man ahrasa bi amran adab malas bawaratun. Ini hadisnya. Kaidahnya kaidah yang mutafak alaiha. Bainal ilm Mana yang sepakati? Kaidahnya ini, sepakat? Sepakat kalau itu jalan. Tugas contoh dari para salaf bagaimana penerapannya. Nah, dari situ baru berjalan untuk menetapkan suatu diskusi mana yang lemah, mana yang kuat nanti kelihatan. Kalau nggak boleh keluar, nggak boleh keluar. Kalau keluar masing-masing keluar sesuai dengan kemauannya, nggak akan ada hasil hasilnya. Masa demokrasi, satunya membawa kolnya sebulan, satunya membawa kolnya sebulan. Ya enggak jalan. Kita pula dan sunnahnya Rasulullah. Ini jadikan pegangan dulu. Kemudian kalau memang ada kawaid, kawaidnya yang disepakati. Sepakat dulu, baru kita jalan. Demikian juga masalah bid'ah. Dan masalah yang lain. <clears throat> Saya perhatikan. as Berkata saya bin Nasr taala awal maksud min hadza anna al-yahud qaumun buhtun wa qaumun kadhibun. Bermaksud maksud dengan apa yang dibawakan oleh Imam Bukhari di sini adalah Yahud adalah kaum pendusta. Buhut kadhib sama saja. Pendus pendusta. Jadi kalau sudah dusta repot. Kenapa? Karena nggak ada hasilnya. Walihada ghadiballahu alaihim bisabab taghyirihim wa tahrifihim wa tabdilihim wa kitmanihim ba'da ma unzila ilaihim. Min dzalika ar Karena mereka adalah terkenal dengan kaum but wa kaum kadib. Dikarenakan inilah Allah memurkai mereka. Maka kisahnya Abdullah bin Salam ya, Abdullah bin Salam. Ya, kisah masuk Islamnya beliau. Ketika datang Yahud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Yahud itu komput kata Rasulullah SAW, salam kata Rasulullah SAW. Nanti kalau datang ke sini, tanya saja. Siapa di antara kalian Abdullah bin Salam ini? Tanya Rasulullah kepada mereka. Mereka memulai muji-muji Abdullah bin Salam. Puji-puji, puji-puji Masya Allah. Orang yang paling baik antara kami. Setelah itu akhirnya apa? Abdul Muslim keluar, saya sudah masuk Islam. Akhirnya apa? Kalian orang paling engkau adalah orang paling jelek di antara kami. Engkau adalah penjahat di antara kami. Nah, itu. Nah, buktinya. Itulah apa? Kaum pendus, pendusta. Tukang pendus, pendusta. Jadi kalau enggak selera dengan keinginannya, udah dusta. Bohong. dibuangkan seluruhnya. Nah ini orang yang mutasib seperti itu. Orang yang mutasib dengan organisasi seperti itu. Ketika awal kali mengirim anak didiknya ke dalam suatu pondok, biar dapat ilmu. Nanti ketika pulang, kalau nggak nggak selera dengan apa yang dulu di apa diperjuangkan tentang bid'ah dan khurafat, nah lu dicela ah, akhlaknya nggak bagus, akhlaknya jelek, gini dan macam-macam. Nah, itu sudah. Itu namanya apa? Ta'asub. <clears throat> Hizbiyah. Di wali hadza qadim Allah alaihi bi sabab tagayyirih wa tahrifih wa tabdilih ma kitmani ba'da ma unzila lagi, min dhalika ar-rajm wa min dhalika ar-rajm. Dikarenakan inilah Allah memurkai mereka, memarahi mereka dengan sebab mereka itu tukang membuat perubahan, yir tukang membuat penyelewengan, tukang menjepit penggantian, tukang membuat apa? Korup menutupi apa yang sebagian apa yang turun kepada mereka. Di antaranya adalah arah semayat ini ditutup-tutupi, teman, ditutup-tutupi. Kenapa? Karena akan berisiko mengenai mereka. Ya. Faum yuharifuna al-kalim an mawadihi maka mereka itu nah, Kerjaannya adalah menyelewengkan kalimat dari tempat-tempatnya. Fayajidun bayang kusun. Maka mereka ya kalau selera ditambahi, kalau selera lagi dikurangi. Sesuai dengan selera mereka, hawa nafsu mereka. Waktubuna asya'a wa yaqul mereka menulis macam-macam yang mereka tulis wa dan mereka berkata innaha min indillah. Ini datang dari Allah. Walihada ghadiballahu alaihim wa maqatahum. Karena inilah Allah memarahi mereka dan Allah memurkai mereka. dhalika amaluhum fir rajm kitmanuhum kitmanuhum ayat rajm wa taghyiruhum al hadd syar'iyya bitaskhim. Di antara apa yang mereka lakukan berupa tahrif, berupa penyelewengan, yakni pekerjaan mereka, amalan mereka dalam ayat rajam mereka menutupi ayat rajam merubah hukum syar'i dengan cara apa taskhim hukum syar'i yang harusnya dirajam enggak dirajam cukup diabadi hitami wajahnya taskhim wa taswidul wujuh taswidul wujuh menghitami wajah ya kan wa ikhja'uhum dan menghinakan mereka dengan cara bi kibuhum ala dabatin. Ada orang-orang Yahud penzina itu ditunggangkan, dinaikkan kepada suatu kendaraan mangkusaini. Keduanya terbalik, dijungkirkan. Mangkusaini dijung, dijungkirkan. Kepalanya di bawah, pantatnya di atas. Mangkus, mangkusaini. Wa yutafu bihim bil bilad dan dikelilingkan di kampung. Kalau di tempat itu seperti apa? Dembreng. Oh, dimbreng. Tangkap rame-rame kemudian dikelilingkan di kampung. Ya kan? Dihinakan dengan dibawakan apa? Periuk, piring dan ditaboi, dibawa ke balai desa. Ada yang ditelanjangi. Dulu pernah terjadi di Sumuran, desa Sumuran dulu ketika saya masih kecil tahun 80-an. Karena termasuk pamong dari pamong-pamong desa. Zina, tangkap rame-rame, kelilingkan desa, disambel. Dua-duanya. Laki-lakinya sama, perempuannya ditelanjangi, disambel anu-anunya dua-duanya. Anunya disambeli, disambel. Tentu tahu? Disambel anunya. Itu dulu. Pernah terjadi tahun 80-an. Akhirnya apa? Akhirnya ada yang nggak terima. Semuanya yang menghukum dengan hukum masal tadi tangkap semuanya bawa kantor polisi. Karena apa? Menghakimi dengan hakim sen sendiri, menghakimi dengan kemauannya sendiri nggak dibawa ke ke apa ke aparat. Akhirnya semuanya ditahan. Nah, yang panen siapa? Polisi. Kenapa? Ngeluarkannya pakai u pakai uang. Nah, itu. Itu kejadian. Itu termasuk apa termasuk metode Yahudi kalau di sini dulu enggak, zina tangkap, didenda. Oh, berapa gibik satu orang? Lima gibik batu. Batu batu apa batu? Batu keras itu. Untuk ngerap jalan. Jalan-jalan yang becek itu nah, ditimbun dengan apa? Batu dari dendanya orang berbuat zina. Ini sebenarnya tarikat Yahud. Termasuk tarikat, tarikat Yahud. Kalau sekarang mungkin di bawah kantor polisi pelacur-pelacur di bawah kantor polisi nanti dikasih sak, kasih sangu per orang lima juta ini kasus pembubaran apa Do, doli nah. <clears throat> setiap orang di bawah disuruh-suruh pulang dikasih apa kasih sangu lima juta per, per orang ya kesenangan nah itu perhatikan itu semuanya adalah jahiliyah hukum jahiliyah Hukum jahiliyah. ini tidak boleh. Kenapa? Karena hukum asal denda adalah diharamkan dalam hukum syar'i kecuali ada dalilnya. Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ka yaumikum hadha. Hukum denda itu enggak boleh kecuali ada dalilnya. Kenapa? Karena hukum asal hartanya kaum muslimin adalah terjaga dengan penjagaan Islam, enggak boleh didenda serupiah pun kecuali ada dalil untuk mendanya. Seperti dam dalam pelanggaran ibadah haji dan semisalnya itu baru ada denda ya kan seperti sebagian ibadah yang mungkin nggak mampu seperti puasa ada kaparo sebenarnya dulu mengatakan boleh kaparo pakai apa memberikan makan tersumpah dan semisalnya inilah yang ada dalilnya yang boleh seorang itu didenda kalau enggak enggak boleh main denda ini enggak boleh harus dibatasi dengan batasan syar'i dan ini banyak dikomentari Syekh Muqbil rahimahullah dalam kitab-kitab beliau, dalam fatwa beliau mengomentari orang-orang Yaman. Para kabail, para orang-orang eh, kepala suku menghukumi kaumnya dengan banyak denda dan denda dan denda. Itu semua adalah jahiliyah, nggak boleh. Taib, perhatikan. Jadi terus bapak kelakuannya Yahud yang selama ini menyebar di pertengahan kaum muslimin khususnya para penguasa, menjadi penerus dari apa? Kelakuannya Yahud. Bahkan di sebagian pondok main denda dan main denda banyak sekali. <clears throat> Ini yang tidak dibenarkan. Kenapa? Karena hukum asal adalah harta di dengan penjagaan Islam. Di antaranya ini adalah perubahan hukum taswidul wudu wa umbi bi ayyurkibuhum hum mereka para penzinat di naikkan ke kendaraan keduanya dibalik ini, kepalanya di bawah pantatnya di atas kemudian dikelilingkan di kampung wa yutabu bim al bilad fil bilad kalau bahasa ini dimbreng tahu dimbreng maksudnya apa dibawakan apa mereng kosong periuk kosong ditabui turun dalan sampai ke balai desa biasanya ini semuanya adalah Yahud mereka Yahud Fala min taghyirihim wa tahrifihim wa tabdilihim. minta termasuk perubahan dari mereka, penyelewengan dari mereka dan penggantian dari mereka terhadap kitabullah. Hukum Allah. Waliyadha nuhina an nusaddiqahum. Dikarenakan inilah kami dilarang nuhina kami dilarang untuk membenarkan mereka. La nusaddiqum wa la nukadzibuhum. Kami enggak membenarkan mereka dan kami enggak mendustakan mereka. Li'anahum ma yu'manun. Bukan ma yu'minun, ma yu'manun. Mereka tidak apa? Hmm. Tidak dipercaya. Kalau mau yu'minun mereka tidak beriman. Kalau mau yu'minun mereka tidak dipercaya. Tidak kita merasa tidak aman dengan mereka. Kalau kita benarkan ternyata kita dibohongi. Kalau kita dustakan ternyata benar. Maka mereka ini orang-orang yang kita tidak merasa aman. Nah, maka itu ya perhatikan alul bidah pun seperti itu. Ahlul bidah pun seperti itu kita nggak merasa aman dengan mereka membawakan ayat ternyata ini dipelintir, bahkan ada dipelintir. malah ada ternyata harusnya batil. Nah ini ini kelakuannya ahlul beda. Nah khutbah yang ada di muka bumi ini di adalah bumi Nusantara kita ini, bumi pertiwi ini. Khutbah juru khutbah rata-rata adalah dari kalangan mereka maka sangat risih kalau kita mendengarkan khutbahnya mereka. Opo bid'ah apa meneh yang sampai nol nggo. Ketika kita Jumatan di tengah-tengah mereka, iki bid'ah apa sing sampai nol nggo? Khurafat sing di meneh di ucap nol Nah. Kebatilan apa meneh yang akan di, akan dikampanyekan dalam mimbar ini. Nah, itu yang ada. Maka nggak gampang hidup di pertengahan mereka. Maka bersyukurlah seorang yang mendapatkan dari lingkungan alusun awal jamaah Juru khutbahnya dari ala Sunnah. Yang ini mu'taman, Yukman udi percaya, rasa aman kita. Kalau enggak, kita enggak tahu ternyata dibawa kepada kesesatan. Alhamdulillah. Ya <clears throat> Kalau kita sumatan di tengah-tengah mereka, apa pun sama no. Tinggal musim-musim partai, partai yang laris. Musim tahun baru, tahun baru yang laris. Musim ini mungkin Ngerti baru untuk apa diceritakan. Musim hujan. Musim ini itu diceritakan. Musim tikus. Nah. Musim karnaval. Nah, katanya apa? Perlu disyukuri. Masya Allah. Ya kan? Yang termasuk sunnah. Karena apa? Kebersihan katanya. Bersih-bersih desa termasuk sun sunnah. Tujuannya apa untuk karnaval? Sunnah juga. Kalau yang dengarkan himar, ya udah, masya Allah khotib kita hebat. Nah Baik, membawakan hadis pula ternyata ada hadisnya. Kenapa? Karena yang dengarkan himar. Yang pidato juga mbahnya himar. Nah, jadi mbahnya himar selama didengarkan para himar. Bagaimana merasa aman? Bagaimana manusia terdidik? Kita terjadi kemarin bulan Agustus Ya kan? Lampu digelar seluruh kampung. Habis puluhan juta. Disyukuri oleh seorang khotib. masyaallah, Ini termasuk sunnah katanya. <laughs> sunan dasmu kae. Nah itu. Baik. Perhatikan waliyadha nuhina an nusaddiqahum la nusaddiqahum la nusaddiqum wa la nukadzibuhum li annahum mayu'manun mayu'manun ma yu'manun amina ya'manu Fi'il mudhari' mabni majhulnya yu'manu. Yu'manu yu'manani nah tidak dipercaya mereka. Kita nggak merasa aman dengan mereka. Kalimatnya apa? Amin. Amina ya manu. Kalau amana yu'minu beriman. Amana yu'minu beriman. Kalau amina ya manu, ah, aman. Jadi mereka itu kita nggak merasa aman dengan apa yang mereka ceritakan. Kalau kita dustakan ternyata benar. Kalau kita benarkan ternyata dusta. Maka diperintah oleh Nabi SAW kepada kita untuk apa? Nggak membenarkan. Aman Nabilah unzila ilayna wa unzila ilaikum. Nah. Jadi kita beriman dengan kitab yang asli saja. Ada penumpang kamu ceritakan tadi, entah itu benar, entah itu salah, entah itu sudah kamu rubah atau entah kamu tambahi, kamu kurangi, itu kamu nggak mau dengarkan. Mbok, isi asli, mbok gak asli, semua kuno. Nah, itu perhatikan ya, Pak. Ini kita harus mengambil benar-benar penuh perhatian. Bahwasanya alul bidah dan semisalnya mereka tidak dipercaya. Kok tiba-tiba bapaknya alus sunnah salafi anaknya dibuang kepada mereka. Terus jadi apa mulai itu? Katanya sudah saya sudah kasih saya kasih sangu filter katanya. Nanti sangu fil, filter. Kalau sudah filter atau filter, apa tuh tugasnya filter? Menyaring. Jadi apa kalau sudah banyak lebih nyaring? Jadi kok kotor. Maka katanya jadi kok kotor. Iya tuh. Apa tuh tugasnya filter untuk menya menyaring? Bagaimana akibatnya jadi filter? Kok kotor? Maka kata Ibnu Taimiyah, janganlah kau jadikan hatimu seperti sapanja, seperti filter. Kalau sertifikat kerja apa? kalau jadikan filter maka semakin lama semakin kok kotor. Tapi jadikanlah hatimu seperti kaca yang bening. Batu yang kokoh. Ketika ada debu nggak tembus. Kalau jadikan seperti filter, maka debunya nerok, nerobos. Maafkan betapa banyak sekarang filter itu cuma setahun dua tahun sudah diganti, diganti baru. Kenapa sudah kok kotor? Bagaimana mengganti hatimu? Ganti hatinya kambing, Nah, iso. Anda sekarang ke bengkel sana. Berapa banyak filter-filter yang sudah diganti? Vario tahun 2013 hari ini sudah diganti dua kali dan dua kali. Filternya karena sudah kotor. Itu filter. Maka janganlah hatimu jadikan filter. sudah saya kasih sama filter. Gak apa, belajar tempatnya halal beda. N, unmu, semisalnya. Karena sudah sanggup fil filter. Nah filternya kalau lama sehari dibikin nyaring, jadinya apa kok? Kotor. Maka itu banyak sekali di jalan-jalan itu ada untuk apa? Pembersih fil filternya kan sudah banyak kok kotor. Sekarang karena hatinya manusia jadikan filter terus jadi opo. Ini wis kotor diganti karo opo, ngersih ini kayak opo. Pulang-pulang hatinya sudah apa? Kotor karena apa? Karena jadi fil filter. Apa ya, kuat Jadi nasihatnya Ibnu Taimiyah janganlah kau jadikan hatimu seperti sabanja sabanja ini adalah fil filter. Nah, Tapi kita kita beriman dengan kitab yang asli turun dari Allah SWT. Ada pun yang kalian baca, bisa jadi kalian tambahi, bisa jadi kalian kurangi. Maka kalau itu alul bidah pun enggak dipercaya. Tapi kalau orang tua bodoh, ya udah, yang penting anaknya apa? Yang penting saya sholat. Rajin sholat, rajin jamaah. Ternyata Karena saking rajinnya apa? Hatinya sudah rusak, enggak, enggak terasa. Hmm. Rajin sholat, rajin jamaah, rajin dengarkan ceramah. Yang ngisi apa? Yang ngisi alul beda, khurafi, demokrasi dan semisalnya. Kamu kalau subhanahu wa la tujadilu alal kitab illa billati ahsan illa alladziina dzalamu minhum. Ini kaidah yang harus dipegangi. Sebagaimana Allah berfirman, la tujadilu wa la tujadilu alal kitab illa billati ahsan. Janganlah kalian jidal, debat dengan alul kitab kecuali dengan cara yang terbagus illa bil mujalat bil mujadalat allati iya ahsan dengan jidal yang bagus. Dengan bahan-bahan yang lembut yang bagus dengan cara yang sunnah Bahkan ayat Al-Qur'an hadis Nabi sallallahu alaihi dengan sanad yang sahih pemahaman yang sahih baru itu dilakukan. Illal ladzina dzalamu minhum kecuali orang-orang yang zalim dari kalangan mereka jangan kalian gubris. Kenapa? Karena dari kalangan orang-orang itu dari kalangan mereka, maka nggak ada faedahnya. Jadi kalau orang itu sudah keadaannya sudah nggak jujur, nggak adil, mujadalah dengan mereka, diskusi dengan mereka, debat dengan mereka nggak akan ada dasar jangan dilakukan, nggak ono nih, Nggak ada manfaatnya. Nah. Wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidun nahnu lahu wa nahnu lahu muslimun. Ini kaidah yang sangat kokoh. Katakanlah wahai kalian kaum muslimin, kami beriman dengan apa yang turunkan kepada kami dan turun kepada kalian. Wa ilahuna wa ilahukum wahid. Seman kami dan kalian adalah satu. Wa nahnu lahu muslimun. Jadi Usul dalam mujadalah harus dipaparkan dulu usul yang disepakati. Landasan yang disepakati antara kedua belah pihak. Kaidahnya harus disepakati dulu. Dalil sepakat dulu baru jalan untuk mujadalah. Untuk diskusi. Bukan kau masing-masing membawa tokoh yang diinginkan. Eh, enggak ada gunanya. Jadi enggak ada mujadalah, enggak ada diskusi. Bantah saja. Tahdir saja. Biar umat tahu yang mau benar silakan benar saja, yang mau benar silakan benar. Yang mau jujur silakan jujur. Harus seperti itu. Kalau sekiranya orang ini nggak jujur, tokohnya masing-masing yang diinginkan nggak bisa. Harus membawa dalil yang disepakati, kaidah yang disepakati. Seperti kaidah bid apa kaidahnya? Ini sepakat, sepakat. Ini baru jalan. Kalau kaidahnya nggak disepakati, ya Gimana mau jalan? Falmana nusaddiqu al-haqqa wa la nusaddiqu al-batil. Mana kata Ibn Bas, maknanya adalah kami membenarkan yang membenarkan yang benar dan tidak membenarkan yang batil. Wa hum qad yaquluna al-batil wa qad yaquluna al-haq. Fala nusaddiquhum wa la nukadzibuhum. Karena mereka ahli kitab kadang berkata batil, kadang berkata al-haq, maka kami enggak membenarkan mereka, enggak mendustakan mereka. Li'annahum qad yaquluna haqqan fa nukadzibu. Kadang mereka ngomong benar, ternyata kita mendustakannya. Wa qad yaquluna batilan fa nusaddiq. Kadang mereka berkata batil tapi kita membenarkannya. Maka kita menjadi korban. Maka itu berarti kan ya bagi orang yang tidak punya kemampuan untuk menghadapi alul beda dan semisalnya alul subuhat, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Maka dengan demikian mujadalah dengan alul kitab, mendebat mereka itu harus benar-benar orang yang memiliki kekokohan dalam masalah ilmu bukan sembarang orang. Dan juga dilihat perlu orang ini memang tak dengan kelakuannya nggak jujur atau jujur. Kalau jujur boleh kita lanjutkan kalau enggak nggak bisa. Kenapa? Karena sifat dulum ini sifat yang jelek. Maka itu mujadalah dengan al-haq itu ada syarat-syaratnya. Mujadalah dengan al-batil juga ada syarat-syaratnya. Falihada arsadana alaihi salatu wassalam ila annana la nusaddikum wa la nukadzibum bal naqul amanna billadhi unzila ilayna wa unzila ilaikum. Sekarang inilah alaihi salatu wassalam Nabi kita memberikan bimbingan kepada kita. Apa bimbingannya? Kami enggak membenarkan mereka, enggak mendustakan mereka, bahkan kami berkata kami beriman dengan yang diturunkan kepada kami dan yang turun kepada kali, kalian. Yang asli, yang belum dirubah, yang belum dirusak, yang belum ditahan, yang belum selewengkan. Adapun yang kalian baca, kami enggak mempercayai, enggak membenarkan. Maknanya, ya ini perlu kita ngambil kehati-hatian. Jadi kalau kita mau memang berdebat dengan mereka, benar-benar harus menguasai dari semua sisi Kitab yang asli dimiliki. Bisa membedakan antara yang asli dengan yang palsu. Bisa membedakan antara yang asli dengan yang pal palsu. Ya kan? Bisa membedakan antara yang sudah tambahan dan yang bel belum. Maka dengan demikian seorang yang mau mengadakan mujadalah dengan lawan, khususnya dengan alul bidah juga demikian harus kita tahu, harus orang itu tahu tentang situasi orang ini dan keadaannya. Kaidah yang dibawakan ini memang benar-benar asal teman tambahan. Ya kan? Penyelewengan atau tidak? Ini semuanya harus diperhatikan, bukan sembarang orang maju dalam mendebat adul beda. Tapi orang-orang yang benar-benar menguasai dari setiap celah, semua sisi dan jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalau nggak akan diombang-ambingkan oleh lawan dia nggak terasa malah pulang menjadi bingung bahkan nanti kalau didengarkan di depan umum digelar di media umum, di mass media seperti televisi dan semisalnya, menjadi apa? Rancau dengan orang-orang yang nggak tahu. Ini bahayanya. Debat dengan ulul beda digelar dalam televisi. Ya, nanti yang dengarkan orang-orang yang bodoh. Nggak tahu yang benar, nggak tahu yang salah. Ujungnya apa? Kacau balau terhadap kaum muslimin. Apa itu? Maka jangan gampang melakukan hal tersebut. Diseminarkan, dengarkan orang bawanya Sementara mereka adalah nggak punya ilmu untuk memilah dan memilih mana yang benar mana yang batil. Ya, jadinya kacau di pertengahan kaum kaum muslimin. Nah, inilah maka sekarang ini banyaknya kerancuan yang nggak bisa dibedakan mana yang mana yang batil di pertengahan para tolaba saja. Kenapa? Karena banyaknya apa? kalimat yang beredar. Ya kan dalam kitab, dalam telepon, dan macam-macam dalam selebaran akhirnya membingungkan maka jangan coba-coba masuk dalam media seperti itu biasanya kalau orang nggak punya kemampuan langsung maju ya kan beli komputer buka internet ini dan itu akhirnya pak ah, hilang tanpa terasa hilang hilang dari peredaran tiba-tiba sudah bersama alul bidah dan nggak bisa keluar dan bisa-bisa akan ada akhirnya apa? Mendustakan perkara yang benar. Membohongkan perkara yang benar, membenci orang yang membawa kebenaran. Ini akibat dengan apa? Akibat dengan kecerobohan. Menggunakan seperti medsos, media sosial dan semisalnya. Terus sebagian kawan diingatkan oleh, oleh gurunya. Sudah mulai beli komputer. Bapaknya diingatkan, anakmu sudah mulai beli komputer. Itu khawatir hilang. Ternyata hilang beneran. Ujungnya apa? Membela apa? kebatilan. Di kita juga demikian dulu daerah kita ini sudah mulai masuk memasukkan komputer ke dalam rumahnya. Udah dari situ langsung terus terus bergeser bergeser akhirnya udah. Hmm. Yang dulu pendidikan dibenci akhirnya dimasuki. Ini bahayanya orang yang nggak punya kemampuan untuk memilih dan memilih perkara batil perkara hak. Maka hati-hati. Pertanyaan dari sebagian tolapa di sini soal manhum aludimma. Siapa mereka aludimma? Perhatikan aludimma. Jadi orang yang dalam jaminan. Orang yang dalam jaminan Islam itu siapa mereka? Jadi ada non-Islam yang dijamin keamanannya di Islam. Di daulah Islamiyah di negeri Islam. Siapa mereka non-Islam yang dijamin keamanannya dalam negeri Islam. Nggak boleh diganggu. al zahab al-Yahud wal Nasara wal Majus. Yahudi dan Yahud dan Nasara orang-orang Yahud, orang-orang Nasara dan orang-orang Majus. Majusi. Alladzina duribat alaihimul jizyah, mereka yang dikenai upeti. Nah, Aludzimma man duribat alaihimul jizyatu minal yahud wal manasa wal majus yukalulahum ahlu aludzimma. Jadi yang mereka terbebani untuk membayar upeti itulah aludzimma, orang-orang yang diberi keamanan dalam negeri Islam, Yahud, Nasara dan Majus. Nah, ya soal di situ. Itu aludzimma. Nah, sekarang di negeri kita ini Siapa lu dhimma? Ya Islam dengan Nasara enggak ada beda, nggak ada beda. Buddha ya udah sama saja kedudukannya sama. Dalam timbangan apa? Undang-undang yang ber, berlaku. Semuanya kena apa? Pajak nggak ada beda. Kena upeti. Saya perhatikan. Soal tahriful Yahud at-Taurati lafdhiyun wala ma'ni ma'nawiyun. Pertanyaannya, Penyelewengan Yahud terhadap Taurat itu lafadznya saja atau juga sekalian maknanya? Jawabannya beliau kata beliau, dohirul Quran anau diyun wa maknawiyun. Dohir Al-Quran bahwasanya penyelewengan Yahud dan apa eh, namanya Yahud adalah lafadznya juga diselewengkan, maknanya juga diselewengkan. Disuruh bilang apa? Khitab bilang ya khin, khintab, tambahin nun. Nah itu. Namanya apa? Lafadznya ditambah. Maknanya juga akan berubah. Bil kitman wa ziyadah wa naqs dengan cara menutupi, dengan cara nambah dan cara mengurangi. Kama qawlu fihi zakaru anhu annahu apa? Umiru Ibrahim ayyad baha ibnahu. Bikurhin fazatu fihi Ishaq. Wasawab Ismail walam walam tahrifatun kasiratun ma'rufatun nasallahu al-afiyah. Jadi seperti Ibrahim diperintah supaya menyembelih anaknya. Ya kan? Kemudian ditambah dengan apa katanya eh, Ishak. Padahal Ismail bukan Ishak. Dan ini mereka penyelewengannya sangat banyak. Ma'rufah jadi sudah enggak asing lagi. Ma'rufah enggak asing lagi. Eh, ini dari kalian alul kitab. Ya kan? Pernah dulu saya ketemu satu bus perjalanan ke Sumatera. Kursinya pas berdampingan dengan pendeta. Di Quran nggak ada. Kan di Quran kan nggak ada atau membohongkan agama Kristen katanya. <laughs> Di Quran katanya nggak ada membohongkan agama Ya memang. Tapi kalau mengkritis orang-orang Kristen yang telah merusak agama mereka ya banyak. Jadi maunya pendeta itu ya maunya kita ini apa di sekoi dengan apa yang dia telah kenal. Sekiranya kita ini langsung percaya aja. Ya kan? Makanya agama agama agama yang dibawa Isa alaihissalam agama benar. Tapi penyelewengannya orang-orang orang nggak bisa dibawa, nggak bisa ditutupi lagi. Dan maunya itu apa yang dibawa Isa ini adalah sebagaimana dibawa oleh mereka sekarang ini padahal itu dusta, ini bohong. Ini pernah kita perjalanan dari Jawa sampai ke Sumatera sama pemerintah berdampingan. Nah, maunya itu mendakwakan apa yang dimiliki oleh mereka. Suruh toleransi, maunya suruh toler toleransi terhadap Nasor. Inilah yang telah diperjuangkan seperti dulu apa? Dul gundul. Lo dul gundul? emang di Jombang, ya di, Jombang itu. Dul gundul. Sehingga ada orang Jawa Tengah menulis cerita hidupnya, kami ini Islam Gusduran. Tahu Islam Gusduran? Islam Gusduran itu ya Islam campur Katolik, campur Konghucu sudah jalan terus itu namanya Islam Gus Gusduran. Islam Gusduran. Islam model Gus Gusdur. Nah, itu Islam Gusduran katanya. Jadi Katolik, Buddha, Hindu, nah ya sudah Konghucu sama saja. Maka mereka punya fikih lintas agama. Hah? Islam Nusantara misalnya itu namanya Islam Gusturan. Hmm. berarti perhatikan ya ikhwah. Soal <clears throat> al-masus min al-kitab. Apakah masus dari kitab? Jawabannya min al-dimma. Al-masus min al-dimma. Walaisu min al-kitab. Majus itu bukan termasuk alul kitab tapi alul dimma. Artinya dapat jaminan dalam Islam. Alul kitab al-Yahud wal Nasara. Lakin Rasulullah SAW al-haqa bihim al-majusa min akhdil jizya. Aslinya alul kitab adalah Yahud dan Nasara. Asli alul kitab adalah Yahud dan Nasara. Tetapi Rasulullah SAW ya kan, mengikutkan majus dengan alul kitab dalam sisi apa? Upeti saja. Majusi itu diikutkan dalam alul kitab dalam sisi upeti, tapi bukan termasuk alul kitab. Ini berarti kan ya kawan. Dan ini jawaban yang benar-benar pamungkas dari Syekh bin Bas rahimahullah taala untuk membedakan antara majus dengan alul kitab. Persamaannya semua apa sama-sama diambil upeti, tapi bukan dari kalangan alul kitab. Soalun dabaihum kadabaihil alul kitab. Bagaimana penyembelihannya majus? Bagaimana penjelasannya majusi? Apakah seperti penyembelihannya Yahud dan Nasara? Jawabannya kata beliau, la al jizya faqat enggak. Sembelihannya majus enggak halal. Ya kan? Jizya saja yang memang sama dengan alul kitab. Majusi sama alul kitab itu cuma dalam masalah upeti. Amma dabaihum muharramat ataupun nah, penyembelian mereka sembelian sembeliannya ah, al majus haram, wanita wanisa'uhum muharramah dan juga perempuan mereka nggak boleh dinikahi. Perempuan Yahudi boleh dinikahi, perempuan Nasara boleh dinikahi dengan syarat-syaratnya. Tapi kalau perempuannya majus nggak boleh dinikahi. Kita nggak boleh menikah dengan perempuan majus. Buddha, Hindu nggak boleh kita nikahi. Tapi kalau Kristen, ya kan, perempuan Kristen boleh kita nikahi dengan syarat-syaratnya perempuan Yahudiyah boleh kita nikahi dengan syarat-syaratnya. Tapi Buddha Hindu enggak enggak boleh. Baik. Laisu misra alul kitab mereka bukan seperti alul kitab. Al-Masus bukan seperti alul kitab. Ini dia ikhwa ilmu. Kata orang nggak punya ilmu, ya kan? Sarjana, pulang dari kuliah. Habis sudah skripsi selesai. Pulang, pulang ternyata apa membawa apa? Membawa istri dari agama Buddha, agama Hindu. Nah, kenal di mana? Kenal di kampus. Nah, ini kaum muslimin saking bodohnya. Ini banyak. Karena kebodohan manusia. Orang tuanya ya nggak peduli. Ini orang tua yang nggak bertanggung jawab. Maka beruntunglah ya kaum muslimin. Bagi kaum muslimin kita dapat alusun awal jamaah. Di mana mereka terus terikat dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Soal ahlul kitab yuhkamu bihim bikutubihim. Apakah ahlul kitab itu dihukumi dengan kitab-kitab mereka? Jawabannya enggak. Ini bil Quran. Jadi ahlul kitab harus diterapkan hukum pada mereka dengan Al Quran. Yani wa anihkum bainahum bima anzalallah wa anihkum dan hukum lawai Muhammad di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Jadi mereka harus dihukumi dengan Al-Qur'an, bukan dihukumi dengan apa? Dengan kitabnya mereka, dengan kitabnya mereka. Walakin yuhtatsu alaihim bima katamuhu. Akan tapi yuhtatsu ilaihim. Dibantah. Atas mereka dengan apa yang mereka telah tutup-tutupi. Wa anna muwafiqin quran At-Taurat wafaqat quran bihada. Wa anna muwafiqin Artinya apa? Apa yang mereka tutupi itu. Kita bikin Hujjah atas mereka ini boleh. Kalau memang mencocoki Al-Quran At-Taurat mencocoki Al-Quran dalam perkara ini. Artinya, At-Taurat yang mencocoki Al-Quran, ini boleh kita jadikan hujah atas mereka. Di kitab kalian lu ya kan, ada larangan syirik. Di kitab kalian lu ada larangan riba dan semisalnya. Ini bu, boleh. Di kitab kalian ada larangan penyelewengan. Di kitab kalian ada larangan membunuh para nabi. Ini boleh kita jadikan hujah atas mereka. Mafhum itu maka dikatakan yuhtadzu su'alaim bima katamuhu. Boleh kita jadikan hujah atas mereka, kita bantah mereka dengan apa mereka telah tutupi. Yang tutupi adalah benar, pada dasarnya adalah senjata makan Tuhan, maka kita bongkar ini loh apa yang kalian miliki. Mafhum itu? Maka dengan demikian juga alul bidah ketika punya kebenaran, kita tunjukkan ini loh kebenaran yang kalian miliki. Seharusnya kalian lurus di atas kebenaran yang kalian punya ini cukup. Bukankah kalian bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah? Kepada kalian jawabnya iya. Apa makna utusan? Apa makna konsekuensi kalimat syahadah bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah? Ini adalah kita tuntut mereka lalu beda untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa yang mereka aku akui. Maka itu perhatikan ya Munadhara itu adalah harus apa yang telah diakui itu jadikan pijakan. Kalian mengakui ini, maka konsekuensinya adalah ini. Ya. Demikian juga perkara-perkara bid'ah yang selama ini laris di pertengahan kaum muslimin, pertengahan salafin tantaranya. Mereka menyebut ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Nah, sekarang kita tunjukkan kaidahnya mana, penerapannya mana. Kalau gitu, yang ada pada kalian bid'ah itu sekalian akui. Mereka nanti mengelak. Ini kan ada masalahnya besar. Gimana dikatakan bid'ah? Nah itu. Masalahnya besar. Sebenarnya salah TN. Tarbiyatul TN Nisa. Katanya enggak ada salahnya. Bagaimana kalian dengan menyekat jamaah putra dan putri? Apa ada salahnya? Oh itu kan masalahnya besar. La ilaha illallah. Kalau masalahnya besar aja begitu, itu bukan pijakan atas kaidah. Kalau kaidahnya mengatakan ini bid'ah ya bid'ah, mau membawa maslahat, mau membawa madorot, itu urusan lain. Tapi kalau orang itu nggak adil, ya sudah nyeleweng. Dulu kenapa nggak disekat? Karena dulu belum punya semen, belum punya batu. Aku nah, punya batu. Mau jual batu pirawe dengan dengan dengan mati dapat sak mono kayak gunung gunung. Dia maka gunung sak mono kayak keren. Gunung masih totot cecer tadi dari sekat. Mana ada susah ini Gak ada susah. Paham itu? Maka dengan demikian, seharusnya orang itu kalau sudah terlihat ada sisi kedoliman, nggak ada kejujuran, nggak usah diladeni. Ya kan? Maka kita bilang apa? Kita nggak perlu ngeladeni keledai, Wis selesai. Ya kan? Masalama. Nah, tinggal. Jadi dengan demikian ya ikhwah, apa yang bisa jadikan bantal atas mereka dari apa yang mereka tutup-tutupi ini boleh kita bongkar kita tampakkan. Maka dengan demikian ya orang yang mutasib dengan syawafi dengan syafi'iyah. dan atau syawafi mereka mutasib dengan apa? Matanya Imam Syafi'i. Kita bawakan. Kalau Imam Syafi'i yang membantah mereka. Ya kan? Kita bawakan, enggak apa-apa. Kita datangkan. Nah itu. Seperti kawan-kawan yang pulang dari Damas, mutasib dengan Damas, kita bawakan kalau yang mobil. Itu guru kalian ngomong. Kamu ngambil dari mana? Nah, atau orang-orang dari Madinah ngomong ini tengok ini dosen kalian dalam buku ini coba tunjukkan Balas sendiri ujungnya apa nggak ada gunanya tasuk kepada tempat ataupun kepada seorang alim kenapa ujung-ujungnya apa banyak sekali dari ucapan mereka para ulama yang membantah mereka sendiri tapi karena hawa akhirnya hawa terus berjalan banyak dalil ya yang paling utama adalah dalil dengan tauji yang benar pengarahan mana yang benar itu baru kokoh, nggak gampang untuk digoyah, digoyahkan oleh lawan. Tapi ya kan soalnya kita cukup sampai di sini subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. <clears throat>